طيب، بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد saudaraku yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ismail Radio yang semoga senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan e, pembahasan kita tentang kitab Minhatil Alam fi Syarhi Bulughil Maram dalam bab adab. Kemarin kita sudah mulai dengan pembahasan terkait dengan hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya dan Insyaallah di siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis kita terkait dengan adab dalam kitab Minhatil Alam yaitu bab maja'a fi hasil insan ala nazarhi ila man huwa dunah. Bab anjuran bagi seseorang agar senantiasa melihat kondisi orang yang berada di bawahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah, perhatikanlah orang-orang yang kondisinya berada di bawah kalian, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat kondisi orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena demikian, ya, kalian tidak akan menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan demikian kalian tidak akan menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati kesahihannya oleh mereka berdua. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Terkait pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang sangat mulia ini, Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya اشتمل الحديث على وصية nafi'ah wa kalimah jami'ah li anwa'il khair. Hadis ini mengandung wasiat yang sangat bermanfaat, kalimat yang mencakup seluruh kebaikan-kebaikan sekaligus sebagai bayan penjelasan al-manhaj as-salim, manhaj yang selamat alladhi yasiru alaihi muslim fi hadhil hayah yang seharusnya seorang muslim berjalan di atas manhaj tersebut di dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Walau annan nas akhadu bihadhil wasiyah. Kalau seandainya manusia mengambil wasiat yang sangat mulia ini dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la'ashaw sabirina syakirina radin. Niscaya mereka, yakni manusia, akan senantiasa hidup dalam keadaan bersyukur, bersabar dan ridho terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasannya di dalam hadis ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah taala mengandung dua wasiat yang sangat penting bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya ada dua wasiat, maka penting untuk kita ketahui apa saja wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Wasiat yang pertama adalah dural insan ilaman huwa dunahu wa aqallu fi umurid dunya. Hendaknya seseorang melihat kondisi orang yang berada di bawahnya. Ya, baik itu dalam hal maskan, ya, tempat tinggal, wa markab atau kendaraan, wa malbas atau pakaian, wadahlin wasehatin wakhilqatin wanahwidalik atau berkaitan dengan kesehatan dan fisik. Ya, di dalam hadis ini Nabi saw memberikan kita wasiat hendaknya kita senantiasa melihat kondisi orang yang berada di bawah kita di dalam urusan-urusan dunia. Semisal maskan, tempat tinggal. Maka hendaknya kita senantiasa melihat orang-orang yang berada di bawah kita dalam hal tempat tinggal ya jangan melihat orang yang berada di atas kita semisal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita karunia rumah pribadi walaupun itu kecil sempit namun alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk tinggal di rumah sendiri, di rumah pribadi, di mana Allah Subhanahu wa taala belum memberikan karunia-Nya bernama rumah pribadi untuk sebagian saudara-saudara kita. Sebagian saudara kita ada yang masih mengontrak. Ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan seluruh bentuk kasih sayangnya kepada kita, Allah memberikan karunia kita rumah pribadi walaupun itu kecil atau alhamdulillah kita tinggal di rumah namun masih mengontrak. Ya. Di mana sebagian hamba-hamba Allah ada yang tidak jelas tinggalnya tidak jelas tempat tidurnya. Terkadang dia tidur di pinggiran jalan. Terkadang dia tidur di depan ruko-ruko. Ya, terkadang mereka tidur di kolong jembatan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia yakni rumah walaupun itu status yang kontrak, namun kita masih diberikan nikmat bernama rumah. Wa markab atau bisa jadi kita melihat kondisi orang yang ada di bawah kita dalam hal kendaraan. Kita lihat orang-orang ada yang belum punya motor, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia-Nya bernama motor. Walaupun tidak seberapa mahalnya, tidak seberapa bagusnya. Namun kalau kita melihat kondisi orang atau saudara-saudara kita ya yang belum diberikan karunia bernama motor, niscaya kita akan mendapati bahwasanya nikmat Allah sangat besar untuk kita. Kita diberikan kemudahan untuk mengakses kajian-kajian ilmu. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, mencari nafkah dengan jarak yang jauh di mana Allah Subhanahu wa taala belum memberikan karunia-Nya kepada sebagian saudara-saudara kita. Ada yang masih naik sepeda, ada yang masih naik angkot sehingga akses bagi mereka sangat sulit. Ya, bahkan saya punya teman dulu. Ini cerita hanya cerita nyata, bosannya saya punya teman dulu. Ya, ya, semasa kita masih menuntut ilmu di salah satu ma'had ya, swasta Islam, dia tidak mempunyai motor, sehingga dia harus menempuh jarak yang begitu jauh dengan sepeda. Sehingga pada saat itu kami melihat bosannya nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kami nikmat motor walaupun tidak seberapa. Atau kata beliau, wadakhlin wa sehatin wa khilqatin atau hendaknya kita melihat orang yang berada di bawah kita kondisinya dalam hal fisik atau kesehatan. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah masih memberikan kita kesehatan walaupun Allah tidak memberikan kita banyak rezeki misalnya berupa harta. Namun alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang dengannya kita bisa manfaatkan untuk talabul ilm, mencari ilmu syar'i, kita bisa memanfaatkan kesehatan tersebut untuk mencari nafkah, kita bisa memanfaatkan kesehatan tersebut untuk berjalan ya, untuk bertamasya bersama keluarga, berlibur bersama keluarga, di mana saudara-saudara kita yang lainnya ya masih terbaring di rumah sakit hari ini. Atau katakanlah kita mempunyai cacat dalam fisik kita, tapi itu tidak seberapa. Di mana di antara saudara-saudara kita ada yang cacatnya lebih parah dari kita. Maka hendaknya sebagai seorang muslim senantiasa memperhatikan kondisi saudaranya sama muslim yang berada di bawahnya. Karena dengannya kita akan menjadi hamba Allah yang sabar, bersyukur dan ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita. Dan tatkala kita merenungi wasiat Nabi SAW ini, ya hendaknya kalian senantiasa melihat kondisi orang yang berada di bawah kalian. Ini kalau kita renungi hadis Nabi SAW atau wasiat Nabi SAW yang pertama ini, kita akan mendapatkan dua faedah yang sangat besar. Apa saja faedah tersebut? Faedah yang pertama adalah kata Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala, "Annahu la annahu yasta'zim wa yastakthir ma a'tahu Allah min al-khair wa fadlihi bihi 'ala ghairihi." Kalau kita merenungi sabda Nabi SAW atau wasiat Nabi SAW yang pertama tadi, hendaknya kalian senantiasa memperhatikan atau melihat kondisi orang yang berada di bawah kalian, maka dengan begitu kita akan yasta'zim, au nasta'zim, wa nastakthir. Kita akan senantiasa menganggap besar, menganggap banyak sekali nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kita akan menganggap karunia Allah itu sangat banyak sekali. Karunia Allah Subhanahu wa taala sangat besar untuk kita. Karena kita melihat sebagian saudara kita yang berada di bawah kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mungkin belum. Belum Allah Azza wa Jalla berikan karunia-Nya kepada mereka. Namun Allah telah memberikannya kepada kita dan mudah-mudahan itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan al-istidraj wala yahtaqir ma huwa fihi min ni'matin wa sa'adah ya. kalau kita merenungi wasiat yang pertama tadi niscaya kita pertama akan menganggap nikmat Allah itu banyak sekali pada kita dan nikmat Allah sangat besar untuk kita wala yahtaqir dan seorang tidak akan menganggap remeh atas pemberian Allah yang diberikan kepadanya berupa nikmat dan kebahagiaan. Wahada min aqwa asbabi syukur lillahi ta'ala wa alaih. Dan yang seperti ini akan menjadi faktor terbesar dan terkuat yang dapat mendorong seorang hamba agar mereka senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya tersebut. Ya. Kemudian ya, faedah yang kedua yang dapat kita ambil dari wasiat yang pertama tadi, yakni hendaknya kita melihat orang yang berada di bawah kita kondisinya dalam urusan duniawi, maka annahu idza nadhara ila man huwa dunahu irtaha qalbuhu Ya, tatkala kita melihat orang yang berada di bawah kita kondisinya, maka hati kita menjadi tenang. ma'annat nafsuh. Jiwa kita menjadi tentram. Waradhiya bima qasamallahu lahu. Kemudian kita akan ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa karunia-Nya walaupun itu sedikit namun kita tetap menghargai itu dan menganggap bahwasannya kita telah diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. fa'asyaradiyan sa'idan qani'an. Dan yang seperti itu akan menjadikan kita hidup ya, dengan ridho, bahagia dan qanaah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini wasiat pertama ya, terkait wasiat yang pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya baik itu sahabat atau kita umat Nabi SAW yang hidup di zaman fitnah seperti ini. Kemudian wasiat yang kedua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Allah yanzur al insan ilaman huwa fauqahu fi umurid dunya. Hendaknya seseorang tidak melihat kondisi orang yang berada di atasnya dalam urusan dunia. Imma fi manzilihi au sayyaratihi au hayatihi au dakhlihi wa nahwi dhalik. Entah itu dalam urusan tempat tinggal ya, atau kendaraan atau kondisinya, ya, baik kondisi fisik dari lahir atau kondisi kesehatannya. Ya. Li'annahu idza fa'ala dhalik Kenapa? Karena yang demikian, kalau dia senantiasa memandang orang yang selalu berada di atasnya, waqa'a fi umur. Niscaya dia akan jatuh pada tiga perkara yang dibenci di dalam syariat. Perkara yang pertama yang dihasilkan dari pandangan kita selalu melihat orang yang berada di atas kita adalah annahu yastaqillu ni'matallahi alaihi wa yazdariha wa yahtaqiruha ya kita akan selalu menganggap bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sedikit dan kita akan meremehkan setiap nikmat yang Allah berikan pada kita kita tidak akan menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita padahal nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat besar ya wa min akbaris sawarif ani syukur dan yang demikian adalah menjadi faktor terbesar seorang hamba lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu yara ma u'tihi qalil. Karena bagaimana dia mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jal sementara dia selalu menganggap dan dia selalu melihat bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu kecil. Tidak seperti nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya yang lain, baik itu rumah, baik itu kendaraan, baik itu kesehatan atau fisik. Wa mata syukur Dan tatkala syukur itu hilang, maka nikmat itu lama kelamaan akan pergi darinya. Ya, sebagaimana yang kita sudah tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." wala in kafartum inna adabi lasyadid ya, jika kalian bersyukur niscaya kami akan menambahkan nikmat untuk kalian wala in kafartum namun kalau kalian kufur mengingkari nikmatku inna adabi lasyadid Allah tidak mengancam kita akan dikurangi nikmatnya tetapi Allah azza wa jalla langsung mengancam kita ya bahwasanya ia akan mengazab kita tatkala dia tatkala kita mengkufuri dan mengingkari nikmat yang telah ia berikan kepada kita. Dan tahukah ikhwatal iman ya Allah wa iyyakum kenapa yang demikian sikap melihat selalu melihat kondisi saudara-saudara kita yang berada di atas kita itu bisa memalingkan syukur dari diri kita karena logikanya adalah orang yang tidak mampu mengingat nikmat Allah tidak akan mampu mensyukur nikmat Allah azza wajalla Bukankah kita selalu mengulang-ulang doa yang kita lantunkan setiap selesai sholat-sholat wajib? Atau sebagian ulama memandang doa ini diucapkan sebelum salam ketika tasyahud akhir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa aku mampu untuk mengingatmu, zikrika, mengingatmu yakni mengingat nikmat-nikmat dan karunia-karuniamu kepadaku wa syukrika dan tolonglah aku ya Allah agar aku senantiasa mampu untuk bersyukur kepadamu wa husni ibadatik dan tolonglah aku ya Allah agar aku senantiasa mampu untuk beribadah kepadamu dengan baik Asy-Syaikh rahimahullah hafizahullahu taala tatkala menjelaskan doa tersebut kata beliau kenapa kata zikir lebih dikedepankan dari kata syukur. Kata beliau, karena orang yang tidak mampu mengingat nikmat Allah kepadanya, maka niscaya dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal, maka otomatis dia tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang optimal. Itu sudah sunnatullah. Jadi dampak yang pertama, kalau dia senantiasa memandang terus ke atas dalam urusan dunia, dia melihat saudara saudara diberikan harta lebih, diberikan ya, rumah yang mewah, mobil yang bagus, sementara dia ya sudah bertahun-tahun masih mengontrak, sudah bertahun-tahun masih motor kendaraan. Kalau seperti itu, maka dampak yang pertama, dampak buruk yang pertama yang akan menimpanya adalah dia akan menganggap sedikit nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Padahal dia tidak menyadari bahwasannya itu adalah nikmat yang berharga. Karena seperti itulah kondisi manusia. Terkadang dia tidak menyadari kalau itu adalah nikmat yang terbaik untuknya. Dia lupa kalau Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha mengetahui kemaslahatan hambanya Bahkan kita pun tidak mampu mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Apakah ini maslahat untuk diri kita atau ini justru jadi madarrah untuk diri kita? Tapi Allah Azza wa Jal adalah zat Rabbul Izzati wal Jalalah adalah zat yang maha mengetahui kemaslahatan hambanya termasuk kita. Kemudian dampak yang kedua, dampak buruk yang akan dihasilkan ketika kita selalu melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di atas kita dalam urusan dunia, maka dampak yang terjadi adalah annahu yut'ibu nafsah. Kita akan membuat diri kita ini lelah. Wala yazalu ya'ishu mahmuman. Dan kita akan hidup ya, dalam keadaan galau, berkepanjangan. Kenapa? Li'annahu yuridul lihaq biman fuddilu alaihi fi mata'id dunya. Karena kita sepanjang hari hanya berfikir merencanakan bagaimana cara kita untuk menyusul saudara kita yang nikmatnya itu lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yara ya. Kemudian yushghilu qalbah. Hati kita akan tersibukkan dengan urusan-urusan dunia seperti itu. Wa tukthiru humumahu. Sehingga yang demikian akan memperpanjang kegalauan kita di dunia. Wa yazdad ta'ibuhu fi talabil lihaq bihaula. Bahkan ya, kelelahan kita di dalam menggapai sesuatu yang sifatnya dunia ya, akan bertambah. Waqad tarak waqad Bahkan mungkin bisa jadi demi mendapatkan apa yang orang dapatkan kita memperoleh dengan cara berhutang, meminjam dan seterusnya. Semata-mata tujuan kita hanya urusan duniawi. Kita betul-betul disibukkan dengan perkara dunia sehingga kita lupa dengan urusan akhirat kita. Ini dampak yang kedua. Kemudian dampak yang ketiga, ya, di antara dampak buruk yang dihasilkan dari senantiasa melihat kondisi orang yang berada di atas kita dalam urusan dunia adalah annahu qad yansha'indahu syai' minal hiqad. Karena demikian bisa jadi menumbuhkan kedengkian dan kebencian di antara kaum muslimin. Apa itu yang dinamakan hasad, dengki? Yang dinamakan dengki adalah yatamanna zawalin ni'mah anhu. Ya, kita berharap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu hilang. Ya. Dan demi Allah, saudaraku yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Kedengkian merupakan penyakit yang paling buruk. Ya. Di antara penyakit yang paling buruk yang menimpa orang-orang beriman. Karena kedengkian ini bukan hanya menimpa kalangan-kalangan awam, ammatun nas. Tetapi kedengkian ini bisa jadi menimpa orang-orang saleh. Kedengkian bisa menimpa orang-orang yang diberikan keutamaan iman oleh Allah Azza wa Jalla. Tidakkah kita ingat bahwasannya yang menyebabkan saudara-saudara Yusuf alaihissalam membuang Yusuf ke dalam sumur itu akibat kedengkian yang ada di hati mereka? Dan bukankah yang menyebabkan kasus pembunuhan terjadi pertama di dunia disebabkan karena al-hasad, al al ya, kedengkian sebagaimana yang telah dilakukan ya, Qabil atas Habil saudaranya sendiri? Jadi secara umum al, hasad ya, kedengkian merupakan penyakit yang paling berbahaya bagi kaum mukminin secara keseluruhan tidak hanya bisa menimpa orang-orang awam namun al hasad bisa saja menimpa orang-orang yang diberikan keutamaan iman lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dihasilkan dari seringnya kita melihat orang yang berada di atas kita dalam urusan duniawi. Maka saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jangan sering ya, sering-sering di dalam melihat kondisi orang yang berada di atas kita. Namun hendaklah kita senantiasa merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melihat orang-orang yang di bawah kita kondisi kehidupannya. Kemudian pelajaran di antara hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini adalah hadal hadis khasun fi umurid dunya kama taqaddam. Ya, hadis ini sebagaimana yang sudah eh, kita jelaskan tadi bahwasannya ini hanya dalam lingkup duniawi bukan ukhrawi. Amma umurul akhirah adapun perkara akhirat wa ahwaluddin dan urusan-urusan agama fa innahu yanbaghi ayyandura ila man huwa fawqahu maka hendaknya setiap muslim melihat kondisi orang yang berada di atasnya ya wa yata'assa bil akhyar dan dia senantiasa mengikuti langkah-langkah orang yang terbaik dalam urusan agama dalam mengerjakan ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan wala yanzura ilal kusala dan jangan sampai kita justru melihat orang di bawah kita di dalam hal agama dan perkara-perkara akhirat Jangan sampai kita melihat orang-orang yang malas dalam ketaatan, orang-orang yang malas di dalam memenuhi seruan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak pantas menjadi kudwah kita. Mereka tidak pantas menjadi percontohan kita. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Ida ra'aitan nas fi khairin fanafishum fi. Kalau kalian ya, melihat orang yang berada di atas kalian, ya, dalam urusan kebaikan fanafis fi maka hendaknya kalian berlomba-lombalah dengannya susullah dia dalam urusan ya, ketaatan tersebut wa idza ra'aitahum fi halakah fadharhum wa makhtaru kalau kalian melihat orang yang berada di bawah kalian dalam urusan akhirat maka berhati-hatilah kalian jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah mereka Eh, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Hadis yang berikutnya insyaallah kita akan bahas terkait eh, adab seorang muslim adalah bab majaa fi tafsir al-bir wal ithm. Bab tentang definisi al-bir kebajikan wal ithm dan perbuatan dosa. Ali Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qal dari Nawas bin Sam'an bin Sim'an radhiyallahu anhu berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm tentang ya, definisi albir kebajikan dan al ithm perbuatan dosa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab albir husnul khuluq kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal ism ma haka fi sadrik wa karihta ayyat tali'a alaihi nas. Adapun perbuatan dosa maka ia adalah sesuatu yang mengguncang hatimu wa karihta ayyat tali'a alaihi nas dan engkau benci jika ada seseorang yang melihatmu melakukan perbuatan tersebut. Namun Ya, nanti kita akan jelaskan tentang apa maksud wakarih ta'ayyat tali alaihin nas. Ya, apa maksud dari sabda Nabi SAW di antara definisi perbuatan dosa adalah engkau benci jika ada seseorang yang melihatmu melakukan perbuatan tersebut karena sebagian hamba Allah tidak berguncang hatinya dan tidak malu atau tidak benci kalau ada orang yang melihatnya ketika berbuat dosa. Ikhwani wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum terkait makna bir sebenarnya ulama mempunyai definisi masing-masing tentang pengertian albir, kebajikan. Di antara mereka ada yang mengatakan albir itu punya tiga makna kalau dimutlakkan. Artinya tidak dikaitkan dengan makna tertentu, maka albir itu punya tiga makna. Makna yang pertama adalah fi'lu jami'i ta'at al-zahirah wal batinah. Makna bir atau kebajikan yang pertama adalah segala bentuk ketaatan baik yang zahir atau yang batin. Segala bentuk ketaatan baik yang sifatnya zahir atau yang sifatnya batin, yang nampak atau yang tersembunyi. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177 di mana Allah berfirman walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Ya. Di antara makna al-bir para ulama menjelaskan seluruh bentuk ketaatan yang sifatnya zahir dan batin, yang jelas atau yang nampak. Adapun contoh yang batin maka ini sesuai yang difirmankan oleh Allah taala Walakin al birra akan tetapi yang disebut al birra adalah man amana billah ya siapa yang beriman kepada Allah dan kita sepakat bahwasannya iman adalah al-i'tiqad bil qalb ya, keyakinan dengan hati wal nutq bil lisan ya, mengucapkan dengan lisan wal amal bil jawarih dan beramal dengan seluruh anggota tubuh. Sebagaimana pendapat ya, jumhur dan bahkan seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah terkait tentang definisi al-iman. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan makna bir yang sesuai dengan tafsiran kita yang pertama tadi, yakni seluruh bentuk ketaatan yang sifatnya nampak atau yang tersembunyi. Kata beliau, lafzul bir, kata albir, kebajikan, kalau dimutlakkan, maka tanawal jami'a ma bihi. Maka ia akan mencakup seluruh yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, Syekhul Islam Ibnu rahimahullah menjelaskan kata bir kalau dimutlakkan maka dia mempunyai makna seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, kata albir kalau dimutlakan maka maknanya adalah ma yuqabil al-uquq, lawan kata dari durhaka. Lawan kata dari durhaka. Fayufassar bil ihsan. Maka kata bir ditafsirkan dengan berbakti. Wasilah ilal walidain dan menyambung hubungan dengan kedua orang tua. Jadi kata albir Ya, makna yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga makna albir yang ketiga adalah al-murad bil bir muamalatul khalqi bil ihsan. Yang dimaksud kata bir adalah bentuk muamalah dengan akhlak yang baik. Ya muamalah dengan akhlak yang baik. Ini makna bir yang ketiga. Wa bitaqwa muamalah al-khalq bi fi'li ta'ati wa jitinabi ma'siyati. Adapun takwa karena kata albir ini ya, sering dikaitkan dengan kata takwa sebagaimana dalam firman Allah taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kata para ulama tafsir albir maknanya adalah muamalatul khalq bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik wa taqwa adapun takwa adalah muamalatu al khalik bermuamalah dengan al khalik dengan seluruh ketaatan ya, dengan seluruh bentuk ketaatan ini tiga makna albir yang pertama adalah seluruh bentuk ketaatan baik yang sifatnya zahir, yang nampak atau yang batin, yang tersembunyi. Makna yang kedua, kata bir sering diidentikan dengan lawan kata dari durhaka atau yang biasa kita sebut dengan berbakti. Dan berbakti ini identik dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Makna yang ketiga, kata albir di sini adalah muamalatul khalqi bil ihsan, bermuamalah dengan makhluk, yakni dengan manusia ataupun dengan hewan dengan muamalah yang baik, bahkan muamalah yang terbaik. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita apa makna husnul khuluk Sebagian ulama menjelaskan kepada kita apa makna husnul khuluk Akhlak yang baik itu seperti apa? Akhlak yang baik sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah taala adalah badlul ma'ruf wa kaful adza menebarkan kebajikan atau menebarkan kebaikan dan menahan diri dari berbuat zalim ya menahan diri dari berbuat zalim ya, menyebarkan kebaikan baik dengan lisan atau dengan anggota tubuh atau kaful ada menahan diri dari berbuat zalim kepada orang baik dengan lisan atau dengan anggota tubuh yang lain. Wahada husnul khuluk ma'annas. Ini ya, husnul khuluk akhlak yang baik kepada manusia. Wa amma husnul ma ma'allah, adapun husnul khuluk akhlak yang baik kepada Allah adalah ayyaf'ala ma furridu alaihi melakukan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Jadi akhlak itu ada dua. Akhlak mulia ada dua. Akhlak mulia kita kepada sesama makhluk dan akhlak mulia kita kepada Rabbnya makhluk Allah Azza wa Jal. Ya. Akhlak mulia kita kepada makhluk adalah dengan menebarkan kebaikan kepada seluruh makhluk terutama saudara-saudara kita ya sesama saudara kita sama muslim wakaful ada dan menahan diri dari berbuat zalim atau menyakiti ya saudara-saudara kita sama muslim. Adapun akhlak kita yang baik kepada Allah adalah dengan mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tayyibun nafs munsyarah as-sadr dengan dada yang lapang. Ya, dengan dada yang lapang, tidak terasa berat sama sekali. Wayantai amma hurrima alaih dan berhenti dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita. Ya, mengerjakan seluruh perintah Allah dan berhenti dari seluruh larangan Allah Azza wa Jal itu yang disebut dengan akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman saudara-saudaraku ya, pendengar Ismail Radio yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran dalam hadis ini, maka pelajaran pertama adalah al hadis ya, fil hadis targhib fi husnil khuluq wabayan bayan li fadlih. Hadis ini ya, mengandung anjuran atau motivasi terhadap setiap kaum muslimin untuk senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi dalam hadis ini mengandung pelajaran sangat berharga yakni diantaranya adalah hadis ini memberikan kita motivasi agar bagaimana caranya kita senantiasa berakhlak yang mulia. Baik akhlak mulia ini kepada sesama manusia atau akhlak mulia kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fassara albir bir bihusnil khuluq. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya tentang pengertian albir ya apa itu kebajikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan sangat singkat. Beliau menafsirkannya dengan husnul khuluq. Makna dalik ya, artinya apa? Artinya adalah bahwasannya seluruh bentuk kebaikan dan kebajikan ada pada husnul khuluk. Rangkuman dari seluruh kebajikan dan kebaikan ada pada satu nama, yakni husnul khuluk, akhlak yang mulia. Subhanallah. Jadi ketika seorang hamba ya, bermuamalah dengan makhluk dengan akhlak yang baik, maka kita telah disebut sebagai orang yang telah berbuat kebajikan kita sudah disebut sebagai orang yang berbuat kebajikan. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang apa sih makna kebajikan itu, Nabi menjawab husnul khuluq. Ini persis sekali seperti sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Haji adalah arafah. Padahal haji bukan hanya arafah. Ya. Ada sa'i. Haji bukan hanya wukuf di arafah, tapi di sana ada sa'i. Ya ada tawaf dan seterusnya, dilempar jumroh dan seterusnya. Tapi Nabi SAW ingin menunjukkan bahwasannya yang paling penting di dalam aktivitas ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Persis juga ketika Nabi SAW menyampaikan ad-din nasihat. Agama adalah nasihat. Ya. Nabi tahu betul agama ini isinya bukan hanya nasihat. Tetapi saking pentingnya nasihat, maka seolah-olah agama ini seluruhnya Ya, rangkuman agama ini ada pada satu kata, yakni nasihat. Dan begitu juga ketika Nabi SAW menafsirkan albir husnul khuluk. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Jadi seolah-olah seluruh kebajikan ada pada satu kata, yakni akhlak yang mulia. Maka kata beliau, Syekh Hafizullah mengatakan, "Wa ida ahsanal al-'abdu khuluqahu ahabbahullah. Kalau seorang hamba berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka Allah akan mencintainya. Wa ahabbahun nas dan bukan hanya Allah yang mencintainya, tetapi orang-orang pun akan mencintainya. Jadi orang akan melihat pada akhlak kita, bukan pada ibadah kita. Seberapa seringnya kita sholat berjamaah di masjid, seberapa kali seringnya kita berpuasa dengan puasa-puasa yang sunnah, Sebetapa banyaknya kita bersodakoh demi Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Manusia tidak melihat itu semua. Manusia akan melihat muamalah kita kepada sesama manusia, entah kepada tetangga, kepada kerabat, kepada orang tua, kepada sama aktivis dakwah dan seterusnya. Ya, manusia akan melihat kepada itu, bukan melihat kepada banyaknya kita berpuasa, banyaknya kita menggelontorkan harta kita di jalan Allah, seringnya kita berjamaah di masjid, seringnya kita mengikuti majelis ilmu, bukan itu. Manusia akan melihat akhlak, akhlak kita. Kalau akhlak baik, maka mereka akan nilai kita baik. Kalau akhlak kita buruk, maka sebetapa banyak aktivitas ibadah kita, ya, maka mereka tidak akan sekalipun melirik apa yang telah kita kerjakan dalam bentuk ibadah. Waman ahabbahullah Allah kata beliau. Maka siapa saja yang mencintai, yang dicintai oleh Allah, faza bi jannatih wa ridwani. Dia akan sukses mendapatkan surga Allah dan keridoannya. Waman ahabbahun nas allafu wa asha bainahum sa'idan. Dan siapa yang dicintai manusia, dia akan tinggal bersama manusia, ya, di antara manusia dengan bahagia. Dia akan merasakan kebahagiaan hidup bersama manusia ketika akhlak kita akhlak yang mulia. Namun ketika akhlak kita rusak, maka demi Allah manusia akan membenci melihat kita. Mereka tidak akan sanggup tinggal berlama-lama dengan kita. Duduk bersama kita berlama-lama mereka tidak akan mau. Kemudian faedah di antara faedah dari hadis yang mulia ini eh, Syekh menyampaikan dalla al hadis ala anna lil ism alamatain. Hadis ini mengandung ya, bahwasannya dosa itu punya dua tanda. Tanda yang pertama adalah alamah dakhiliyah, tanda internal. Ya, bagaimana diketahui kalau itu adalah perbuatan dosa? Maka tanda yang pertama adalah ittirab wa adam wa adamu itminan al Hati itu akan berguncang. Tanda kalau itu adalah perbuatan dosa, maka hati orang beriman, bukan hati setiap hamba Allah tapi hati orang-orang yang beriman yang masih murni hatinya, maka hatinya akan bergoncang ketika awal kali dia melakukan sebuah perbuatan dosa. Wa kharijiyah dan tanda yang kedua adalah tanda yang dari eksternal. Apa itu? Karahiyatut tila wujuhin Dia nggak akan mau orang melihat dia sedang melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan lagi-lagi ini adalah tanda hatinya orang beriman, bukan hatinya orang-orang yang telah dikotori dengan sering melakukan maksiat. Ini adalah tanda orang yang beriman ketika melakukan perbuatan dosa. Karena sebagian hamba Allah ada yang tidak peduli adakah orang yang melihatnya berbuat dosa atau tidak ada yang melihat ketika dia sedang melakukan perbuatan dosa. Dia tidak peduli, dia nggak akan ambil pusing hal tersebut ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita ya, tentang perbedaan antara orang beriman dengan orang yang pendosa. Nabi SAW mengatakan innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang yang beriman akan melihat dosa-dosanya ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seolah dia berada di bawah gunung. Ayyaqa alaihi. Yakhaf ayyaqa dia khawatir kalau gunung tersebut akan menimpanya. Ini hati orang-orang beriman. Namun apakah sama orang beriman dengan orang fajir? Ternyata tidak. Nabi SAW mengatakan, Wa innal fajir. Adapun orang fajir, orang yang pendosa, yara dzunubahu kadhubabin marra ala anfih. Orang-orang yang pembuat ya, orang-orang pendosa yang sering berbuat dosa, maka dia melihat dosa-dosanya seolah-olah itu adalah lalat yang hinggap di hidungnya yang dengannya ia ya usir lalat tersebut dari hidungnya. Dia anggap remeh dosa tersebut sehingga dia tidak khawatir ada orang yang melihat. Hatinya pun tidak terguncang ketika melakukan perbuatan dosa. Ya inilah perbedaan antara orang beriman dan seorang yang pendosa. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Azizan atas materi yang sudah disampaikan dari kajian Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Dan untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya dari kajian tadi, kami persilakan dengan menghubungi di nomor 02184994343 atau 02184970055 dan juga di nomor handphone kami sekaligus untuk SMS dan WhatsApp di 0852 Baik, kita buka dari penelpon yang masuk. Ismail Radio, Assalamualaikum. Wabarakatuh. Iya, Pak Junedi betul Pak? Iya betul Ustaz. Iya, silakan pertanyaannya Pak Junedi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz ini kadang saya karena pada saudara lagi setel titik gitu ya Pak Ustaz. Biasanya ini radio saya besarkan gitu ya, Pak Ustaz, lagi ceramah gitu ya, Pak Ustaz. Apakah saya kurang ahlak saya kurang bagus gitu Pak Ustaz? Karena saya saya nggak suka sama TV gitu Pak Ustaz, acara-acara TV gitu Pak Ustaz. Nah itu saya selalu barengin sama ceramah di radio ini gitu Pak Ustaz. Hmm. Saya salah nggak sikap saya seperti ini gitu Pak Ustaz. Saya minta nasihatnya ya Pak Ustaz ya. masukkan Pak Ustaz, Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, silakan dengan Bapak siapa tadi? Pak Junaidi di Bekasi Utara. Pak Junaidi di Bekasi Utara. Barakallahu fiik atas pertanyaan Bapak. Iya, Pak. E, tentu fenomena ya, TV ini sangat bermasalah sekali, Pak ya di zaman sekarang ini karena memang ya kita tahu sendiri bosannya acara-acara televisi pada hari ini kebanyakan ya. Saya katakan kebanyakan, bahkan hampir seluruhnya mungkin adalah acara-acara yang dapat merusak moral, merusak akidah, merusak akhlak anak bangsa kita. Dan kita perlu sampaikan ini memang. Namun, ya ketika Bapak mengatakan bosannya ya, kalau ada siaran eh, radio Ismail misalnya dikencangkan volumenya hmm. untuk melawan uh, volume TV-nya, Pak ya. Ya, ini Bapak sudah Insya Allah Bapak sedang berjalan di atas manhaj yang benar Pak. Karena niat Bapak memang ingin mengantarkan hidayah kepada anggota keluarga Bapak. Dan ini tidak diragukan lagi bahwasanya Bapak menginginkan kebaikan untuk anggota keluarga Bapak. Namun ya di sini saja mungkin caranya yang perlu diperbaiki Pak ya. ya Bapak bisa menjelaskan bahwasannya ya acara-acara televisi sudah mulai rusak semuanya sehingga paling tidak mulailah dikurangi atau dialihkan Pak kalau tidak mampu dialihkan ya dengan mengganti channel-channelnya dengan channel-channel dakwah ya, yang itu lebih bermanfaat bagi anggota keluarga kita jadi tatkala kita mencabut sesuatu ya, atau mengharamkan sesuatu karena memang karakter Islam Pak karakter Islam itu ketika mengharamkan sesuatu maka Islam akan menggantinya dengan yang semisalnya atau yang lebih baik bahkan darinya yang lebih baik darinya ya tatkala Islam mengharamkan riba maka Islam datang dengan al bay' Islam datang dengan jual beli wa halallahu al bai'a wa harramar riba Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba ketika Allah azza wa jalla mengharamkan zina maka Allah ya bukan tidak datang dengan gantinya. Allah datang dengan gantinya yang lebih baik. Allah mengharamkan zina dan Allah menghalalkan pernikahan. Jadi di antara karakter Islam adalah mengganti yang batil dengan yang hak. Ya. Namun cara menggantinya pun ini harus dengan ya, metodologi dakwah yang benar, Pak. Karena nanti kalau kita paksakan pun juga sekalipun kita besarkan radio dakwah kita, ya tapi nanti anaknya atau istri kita membesarkan volume TV-nya juga jadi main ya lawan-lawanan volume ini kan akhirnya juga dia tidak akan mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan oleh para asatidah di radio maka hendaknya secara yang terbaik adalah paling tidak diganti channel-channel yang ya, dapat merusak akidah moral dan akhlak bangsa ini ya, dengan channel-channel yang berbau dakwah kalau tidak mampu maka ya sudah berikan porsinya sedikit ya, dengan tujuan nanti harus dirubah itu. Karena nanti memang dampaknya sangat buruk sekali kalau kita tidak merubah kebiasaan menonton acara-acara televisi yang memang sudah rusak pada zaman ini. Ya, berikan porsinya sedikit, namun bimbing mereka juga untuk senantiasa mendengarkan ya, radio atau channel-channel dakwah yang telah e, banyak sekarang ya, di zaman sekarang sudah banyak channel-channel dakwah dan stasiun-stasiun radio dakwah. Ya. Mungkin kiranya begitu Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu taala ala wa alam. Nah, jasa khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian jawabannya diberikan kepada Bapak Junedi di Bekasi Utara. Semoga bermanfaat dan kini kita beralih ke pesan singkat yang masuk dari SMS di dari Ibu Yani di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suami saya sedang jauh dan dalam waktu dekat akan pulang. Sementara saya ini sedang di rumah ibu saya dan sedang mengurus beliau karena beliau sudah tua dan sakit. Tetapi suami mengajak pindah ke rumah yang dulu kita tinggali dan mengajak ibu saya. Tetapi ibu saya tidak mau dengan berbagai bujukan beliau tidak mau dan keberatan kalau saya pindah saya harus bagaimana Ustadz menurut dan taat pada suami atau tetap mengurus ibu dengan birrul walidain karena mengingat ibu tidak ada yang mengurusnya. Mohon solusinya. Syukran jazakumullah khairan. Iya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah iyyakum. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada suami kedudukan yang sangat mulia bagi seorang istri Bahkan dalam hadis yang sahih pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya aku dibolehkan untuk merintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, yani kepada sama makhluk, maka aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan keutamaan lebih kepada seorang suami dan kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Sehingga ketaatan kepada suami. Jadi hukum asalnya adalah ketaatan kepada suami harus menjadi prioritas. Bahkan sekalipun itu ketaatan kepada orang tua tandingannya. Ya, sehingga yang lebih dikedepankan adalah taat kepada suami kita. Ya. Karena birrul kita ketika kita sudah menikah maka sudah berpindah ibu. Ya, birrul kita perbuatan baik kebajikan kita, ya, bakti kita Ketika kita sudah menikah, maka sudah berpindah dari yang tadinya pada orang tua ya, berubah kepada suami. Ya. Akan tetapi jika seperti ini kondisinya, maka hendaknya ibu sampaikan kepada suami ibu semaksimal mungkin ya, sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, taufiknya kepada suami ibu agar ia bisa menerima ya, ibunya ibu di Eh, rumah suami ibu. Ya. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu sambil sampaikan bahwasannya saya ingin berbakti kepada orang tua dan karena memang orang tua tidak ada yang mengurus, maka mudah-mudahan itu adalah ya, perbuatan baik ibu, akhlak yang mulia ibu kepada suami namun kalau suami memang tidak mengizinkan, maka Allah alam, ibu tetap harus taat kepada suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'atan fil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka memaksiati Allah azza Hendaknya ibu ya senantiasa ya, mohon pada Allah azza agar Allah subhanahu wa taala memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada suami ibu sehingga bisa menerima e, mertuanya di rumahnya. Saya juga mendoakan pada ibu semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyelesaikan masalah ibu dan suami. Wallahu alam. Nah, demikianlah dua pertanyaan kita buka dan kini kita beralih kembali dari SMS yang masuk dari Bapak Ramadan di Tambun Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika melakukan dosa karena melihat yang haram, lalu bertaubat lagi, kemudian terjerumus lagi melakukan maksiat, lalu taubat lagi. Mohon nasihatnya Ustaz bagaimana supaya tobatnya diterima. Taib. Iya, Bapak yang semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan maksiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan kita perlindungan dari dosa dan maksiat. Bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba kita wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketaatan kita terhadap perkara-perkara yang Allah larang, menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang Allah larang itu jauh lebih diutamakan dari ya ya jauh lebih diutamakan dari apa yang telah Allah perintahkan pada kita yang melalaikan perintah Allah dosa diakibatkan melanggar larangan-larangan Allah sebagian ulama mengatakan itu lebih berat dari dosa ya, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ulama mengatakan juga perintah Allah eh, meninggalkan perintah Allah dosanya lebih besar ketimbang melanggar larangan-larangan Allah. Tapi ketahuilah Pak, kita ini semua adalah ya, pelaku maksiat. Kita semua adalah pelaku maksiat. Dan dengannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wahai orang yang beriman yang dipanggil orang yang beriman bukan orang-orang fasik ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha Bahkan yang lebih menakjubkan lagi tatkala kita merenungi hadis Nabi SAW tatkala Nabi SAW mengatakan laulam tudnibu kalau kalian tidak berbuat dosa la dahaballahu bikum la dahaballahu ankum niscaya Allah akan membinasakan kalian wala ji'a biqaumin yudnibun dan niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa fayastaghfiruna fayastaghfiruna Allah lalu kemudian mereka meminta ampun pada Allah azza wajalla faghfarallahu lahu kemudian Allah mengampuni mereka sampai sampai ya, Nabi SAW menyampaikan seperti itu Bapak ya, tatkala kita nggak berbuat dosa niscaya Allah akan binasakan kita semua dan akan mendatangkan suatu kaum yang mereka yudnibun mereka berbuat dosa tapi setelah itu mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jal ya, maka Allah pun mengampuni mereka Allah berikan ampunan pada orang-orang yang jujur dalam taubatnya maka inilah kata kuncinya Pak Hendaknya kita ketika melakukan dosa, lalu kemudian kita bertaubat, maka jujurlah ya dengan taubat kita. Jujurlah dengan taubat kita, bersungguh-sungguhlah untuk meninggalkan dan kembali kepada maksiat yang pernah kita lakukan. Ya, hendaknya seorang muslim sungguh-sungguh di dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan dan jujur atas taubat yang dia telah lakukan. Karena sebagian orang ada yang meremehkan taubat Bahkan ada yang merencanakan taubat. Subhanallah. Sebagian hamba Allah ada yang merencanakan taubat. Jadi dia merencanakan setelah dia berzina dia akan bertobat. Setelah dia korupsi dia akan bertobat. Setelah dia membunuh dia akan bertobat. Ini tidak dibenarkan. Namun kalau kita melakukan maksiat namun kita menyesali perbuatan kita, ya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bersungguh-sungguh berazam untuk tidak kembali kepada maksiat yang lalu, ya, sambil memperbaiki amal soleh kita maka mudah-mudahan itu taubat yang diterima dan Allah Subhanahu wa taala ketika ya, ketika seorang hamba melakukan taubat Allah akan menguji hamba tersebut ya. jadi pasti Allah uji tentang kejujuran taubatnya dengan disodorkannya maksiat yang pernah dia lakukan sebelum dia bertaubat. Maka ya semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang jujur ketika bertaubat dan senantiasa merenungi azab Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab ya Allah telah menyiapkan azab bagi seluruh hambanya yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita merenungi juga ya, betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita Lalu apakah layak ketika kita telah diberikan fasilitas nikmat yang sangat banyak seperti ini, lalu kita memaksiati zat yang telah memberikan kita nikmat tersebut? Tentunya demi Allah itu semua tidak layak. Kita perlakukan Allah Subhanahu wa taala seperti ini karena Dia yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya. Ya cobalah Bapak senantiasa merenungi nikmat-nikmat Allah kepada kita, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat bisa berjalan, nikmat sehat, nikmat masih bisa menghirup oksigen secara gratis. Di masa saudara kita mungkin di rumah sakit sudah banyak yang membeli oksigen. Lalu apakah pantas tatkala kita diberikan fasilitas nikmat tersebut, kita bermaksiat pada zat yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang amat banyak tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Nah, Demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Romaldon di Tambun, Bekasi. Semoga bermanfaat. Dan kini kita kembali buka di telepon yang masuk. Ismail Radio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umu Burhan, betul Bu? Betul, Ustaz. Iya, silakan Umu Burhan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pendidikan uh, orang tua kepada anak. Ke, ke apa? Anaknya yang sudah dewasa jadi, di, di apa namanya disuruh menuntut ilmu misalnya ngaji ke majelis taklim sedangkan fasilitas seperti kendaraan buku atau apa sudah disediakan. lalu dia menolak lalu kata orang tuanya berkata begini Ustaz terserah yang penting bapak sudah e, mendidik mengasih fasilitas itu terserah kamu Nah, yang saya tanyakan, apakah cukup sampai di situ tanggung jawab seorang bapak? dan yang paling fatal itu yang bertanggung jawab terputus mungkin kepada Umu Burhan bisa menghubungi kembali untuk melanjutkan pertanyaannya atau mungkin bisa ditangkap maksud pertanyaannya ya. Ustaz. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fiikun. Jadi pendidikan, tanggung jawab pendidikan paling utama adalah pada orang tua. Ini yang banyak sekali dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin mereka setelah mereka menyangka setelah mereka menitipkan anaknya di majelis-majelis ilmu, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren, mereka menyangka bahwasannya mereka sudah lepas tanggung jawab. Mereka sudah menunaikan kewajibannya. Demi Allah, mereka belum menuntaskan kewajibannya sebagai orang tua. Karena tugas pendidikan yang paling pertama dan utama adalah orang tua yang harus mendidik dan pendidikan orang tua kepada sang anak ini minal ya, dari dari lahir sampai dia mati, sampai orang tuanya mati atau anaknya yang mati. Ya, pendidikan yang tidak lepas sedikit pun. Kalau sudah menitipkan anaknya di sekolah, maka harusnya dimutabaah, harusnya sering dievaluasi. Ketika menitipkan anaknya di pesantren pun seperti itu, harus dievaluasi hasil menuntut ilmu anaknya. Jangan dilepaskan begitu saja. Karena kebanyakan orang tua pada hari ini mereka menyangka ketika sudah menitipkan anak di pesantren tahfiz misalnya pesantren-pesantren ya bahasa Arab dan seterusnya mereka menyangka bahwasanya mereka sudah menunaikan kewajibannya. Kalla wallah, demi Allah mereka belum menuntaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua, yakni mereka adalah pendidik utamanya. Maka ketika tadi ibu yang menanyakan orang tuanya tadi sudah memberikan fasilitas buku, sudah memberikan fasilitas kendaraan, lalu kemudian ya, orang tua tadi mengatakan yang penting saya sudah memberikan fasilitas, sekarang terserah kamu mau dipakai atau tidak untuk kebaikan. Ini merupakan kesalahan. Jadi seorang seorang yang ya, seorang tua harus ya, memberikan pendidikan lebih ketimbang madrasah-madrasahnya. Kenapa? Karena aktivitas anak di rumah itu jauh lebih banyak dari aktivitas anak di sekolahnya atau di madrasahnya atau di pesantrennya. Ya, sehingga orang tua bertugas mendidik seorang anak bukan madrasahnya, bukan majelis ilmunya. Ya. Karena kita lihat para nabi dan rasul itu mendidik anak dari sejak lahir sampai dia mati Tidakkah kita melihat bosannya Yakub alaihissalam sebelum ajal yang mengatakan ma ta'buduna min ba'di dalam surah Al-Baqarah Yakub Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Yakub alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya ma ta'buduna min ba'di am kuntum syuhada id hadara Yakub al-maut tidakkah kalian melihat ketika maut mendatangi Yakub alaihissalam sebelum maut mendatangi Yakub alaihissalam Yakub mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah setelah aku? Itu menjelang wafat. Jadi orang tua tidak boleh berhenti ya, mendidik anak ketika mereka sudah merasa memberikan fasilitas pada anak untuk menuntut ilmu. Karena pendidikan tugas utamanya adalah orang tua yang mengembannya, bukan madrasah, bukan juga pesantrennya, bukan lembaga tahfiznya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ummu Burhan. Semoga bermanfaat. Dan empat pertanyaan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan, Ustaz? Iya. Terkait kesimpulan dalam pembahasan yang kita bahas pada siang hari ini, hendaknya seorang muslim senantiasa memperhatikan kondisi hatinya. Karena kondisi hatilah yang akan menentukan kapan dia tahu ketika dia berbuat dosa, kapan dia tahu dia mengerjakan yang syubhat dan kapan dia tahu dia dia telah dia sedang mengerjakan perkara yang mubah. Karena seperti yang kita jelaskan tadi bahwasannya hati orang beriman akan bergoncang ketika melakukan perbuatan dosa dan maksiat dan dia benci kalau ada orang lain yang melihatnya. Begitu juga hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa memperhatikan akhlak kita memperhatikan adab kita karena memang ini yang disampaikan oleh para ulama mereka sangat memperhatikan adab dan akhlak bahkan sebelum mereka menuntut ilmu syar'i wallahu taala ala wa alam